Nya siraman kolbu, segar segar segar segar di kolbu. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama jamaah dengan warna-warni kerudungnya yang insya Allah dengan semangat yang berbeda-beda dari kampungnya, dari tempatnya dan dari wilayahnya. Dan saya akan menyapa dulu satu persatu karena ibu-ibu datang di sini pasti ada yang berpikir, wah nanti buka disorot di TV, mudah-mudahan dilihat sama anak, dan sama suami dan jadi Tunjukin wajah semangatnya. Ibu saya kenalan. Yang pertama dari Majelis Salim Ar-Rahmah Tambun Selatan Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Tarmiyatul Ummahat Taman Mini Indonesia Indah. Waalaikumsalam. Kemudian Majelis Salim Pengajian Akbar Banyu Asin Sumsel. Waalaikumsalam. Ini jauh sekali dari kapan ibu berangkatnya? Hari Sabtu. Baru hadir sekarang. Nginep di mana ibu? Subhanallah, semangat luar biasa. Terima kasih ya bunda. Dan selanjutnya Majelis Salim Anur Parung Panjang Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Majelis Salim Islamic Center Bina Rohani Tanjung Priuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Salim Nurul Huda Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya ibu-ibu di sini dari rumahnya datang ke sini dalam rangka untuk menuju kepada kebaikan ya, Bu ya. Ingin ngaji, ingin taklim bersama guru kita dan alhamdulillah pagi hari ini subhanallah luar biasa kita bersama guru kita yang insya Allah siap dengan ilmunya, siap dengan uh, pencerahannya buat kita semuanya. Langsung saja kita sapa ada Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangan ah, biar berkah. Oh, kalau cium tangan nama kiai, ibu insya Allah sama buya. Insya Allah kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu mau cium tangan sama saya bu. <laughs> Oh, bu ya, Alhamdulillah nih Buya nih kita uh, pembahasan kita adalah tentang kiat menuju kebaikan. Dan ini pastinya banyak sekali yang akan dijabarkan sama Bu Yani. Karena ibu-ibu di sini kan pastinya juga ketika berangkat dari rumah dalam rangka niat yang baik. Tapi seperti apakah? Apakah ketika seperti ini saja sudah dikatakan baik atau seperti apa supaya hidup kita lebih baik lagi? Itu. Silakan Bu Ya. Baik, Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, yang kami muliakan, ibunda, ayahanda kami, saudara-saudari, baik yang hadir, para pemirsa semuanya, dan juga sahabat kami, saudara kami yang semoga senantiasa Amin. dimuliakan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Ya Kalau kita ingin mencari sesuatu, maka kita harus tahu sesuatu tersebut. Dan mari kita mulai dengan salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Wa ala ala sayyidina Muhammad. Dalam memulai segala sesuatu, kalau kita ingin menggapai segala sesuatu, kita harus tahu sesuatu tersebut. Orang sering bicara kebaikan. Orang bicara tentang kemuliaan. Harus tahu kebaikan itu seperti apa. Sholat adalah baik. Akan tapi, apakah cukup orang dengan sholat? Banyak ibadah-ibadah itu ternyata tidak harus dalam bentuk sujud dan rukuk. Tidak harus dalam bentuk sujud dan rukuk. Akan tapi dengan urusan dengan manusia adalah ada makna kebaikan. Sehingga suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, eh, datang apa sahabat Nabi datang kepada Nabi dan Nabi bertanya kepada mereka, "Atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapakah orang bangkrut?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya. Para sahabat Nabi menjawab, "Kita tahu semua orang bangkrut. Dagangan habis, duit hilang. Tekor, tekor. Ah, man la mata'alahu Orang yang nggak punya duit, dagang habis. Tapi Nabi menjawab tidak seperti itu. Al-muflis orang bangkrut adalah orang yang yakti yaumil qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, orang yang datang di hari kiamat, Bu, Pak, dengan sholatnya, Dia punya puasa. Ibadahnya banyak datang di hari kiamat, tapi ternyata di situ banyak yang menuntut. Karena waktu di dunia dia telah berbuat dolim. bahada mahada akhoda mahada Di dunia ada kadang gunjing si A, nyaci si B, ngambil duitnya si C dan seterusnya. Maka sampai habis. min hasanati. Diambil dari kebaikan orang yang katanya ahli surga tadi. Dikasihkan orang yang didolimi. Jadi orang yang didolimi itu nuntut. Malaikat jangan boleh masuk surga itu orang. Biarpun dia ahli sholat, ahli ibadah, dia punya urusan kepadaku. Akhirnya malaikat membuat perhitungan. Diambillah dari kebaikan orang yang katanya ahli sholat kepada orang tersebut. Diambilkan lagi kepada orang satunya lagi. Sampai habis kebaikannya. Malaikat bertanya kepada Allah, Ya Allah habis kebaikannya. Allah memerintahkan, ambil dari dosa-dosa orang yang telah didolimi, tumpangkan kepada orang tersebut dan hantarkan ke neraka. Nah, sekarang kita harus cerdas berbuat baik. Tidak cukup dengan sholat saja akan tapi ada urusan di rumah. Makanya fikih kita nanti fikih kemasyarakatan. Agar imbang baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Orang sering tertipu dengan ibadahnya. Kadang sujud, ngaji, sama suami cemberut. <laughs> Ngomong kasar. Bahkan ada mungkin seorang suami ibadah tak di masjid, iktikaf, puasa, iktikaf. Sama istri tidak bisa mesra, tidak bisa indah. Mesra dengan pasangan sendiri adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada rokaat-rokaat yang didirikan. Mesra, mesra kan indah. Cuman kadang orang tertipu. Oh, baik, ngaji luar biasa. Paling cepat kalau diajak ngaji. Senyum sama sahabat-sahabatnya. Tapi kalau di rumah keluar taringnya. Musibah, ada model manusia semacam ini. Maka dari itu jangan sampai kita tertipu. Kebaikan yang kita cari adalah bagaimana kita bisa baik kepada Allah yang pertama. Dan baik kepada sesama manusia. manusia. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, Inna mur'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang wanita, kerjaannya itu bangun malam. Siangnya puasa. Hebat atau tidak? Subhanallah. Malam harinya bangun malam, siangnya puasa. Ghaira anna laha syai'an tu'dibihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuman, ibu yang katanya ahli ibadah tersebut punya kebiasaan. Kalau ngomong sama tetangga nyelekit. Hmm, hmm nyelekit sakit. Eh, Dijawab, nah, nyelekit. Dijawab oleh Rasulullah, la khaira fiha innaha min ahli nar. Nggak ada baiknya. Dia ahli neraka. Sehingga ini yang harus kita pahami. Ibadah kepada Allah. Tidak banyak-banyak. Misalnya, sholat lima waktu saja. Tambah sunnah qobliyah ba'diyah. Nanti fikih yang akan kita berikan fikih ringan. Qobliyah ba'diyah. Kemudian ya tahajud ya ala kadarnya berapa? Tapi sama suami lembut, sama istri penuh kasih, sama tetangga baik. Kalau maknanya tetangga ini luas, Islam itu indah. Bukan tetangga yang beragama Islam saja, lihat indahnya Islam. Mungkin tetangga kita yang beragama lain pun, kita punya kewajiban untuk mem memperhatikan dia. Kalau sakit kita kasih obat. Apalagi tetangga yang ada kerabat. Sekarang sama saudara kadang berantem. Ya. Maka banyak ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba karena tidak ada keseimbangan, tidak ada kesadaran, ibadahnya sujud rukuk, tidak mengurus urusan dengannya, maka akan habislah pahalanya orang tersebut. Iya, Baik Buya, Alhamdulillah awalan yang insya Allah memberikan kita pencerahan ya Bunda ya. Jadi adanya keseimbangan. Tapi bahwasannya biasanya kita jadinya akan berpikir bahwasannya bagaimana dong. Sekarang yang penting hidup itu baik. Akhirnya ibadah malah juga banyak yang ditinggalin. Ya kan Bu? Nah ini yang ditanyakan nanti pastinya kita akan banyak bertanya kepada Buya. Seperti apakah hidup yang seimbang itu kelanjutannya setelah yang saat ini. Telah bersama kami di Siraman Kolbu. Segar, segar, segar, segar, segar di Kolbu. Sofel, kulit jeruk dan geranium yang tidak disukai nyamuk. Sofel, lembut, tahan lama. Sofel, tahan lama dengan dua perlindungan. clear. Sampo resmi Timnas U19 berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi sepak bola nasional lewat gerakan Ayo Indonesia Bisa. Lebih dari 40 juta dukungan telah berhasil disatukan. Selain itu, Clear juga memberangkatkan 10 pendukung terpilih untuk mendukung langsung Timnas U19 di Myanmar. Garuda Jaya telah memberikan yang terbaik. Perjuangan sepak bola Indonesia tak hanya sampai di sini. Gerakan Ayo Indonesia Bisa akan terus ada sebagai bentuk komitmen terhadap sepak bola Indonesia. Ayo Indonesia Bisa. Ayo lepaskan bebanmu. Ayo Angkat tanganmu, Shaggy. Hands up, hands up, Shaggy. Bau badan, bukan keringat tapi kuman pada kulit penyebab bau badan. Lifebuoy Lemon Fresh baru membantu melindungi dari kuman penyebab bau badan. Lifebuoy Lemon Fresh. Hari yang baru, tapi masalah rambut megar dan sulit diatur masih sama. Untungnya, hairstylistku menganjurkan perawatan profesional untuk rambut lembut mudah diatur hingga 48 jam. Tresemme Keratin Smooth. Dengan keratin membuat rambut ekstra lembut. Bahkan hairstylistku menyukainya. Sekarang aku dapat menaklukkan rambutku. Tresemme, rambut indah salon setiap hari. Tresemme. Baru Vaseline Instafair dengan Micro Reflectors membuat kulitmu jadi empat kali lebih cerah seketika. Dan dengan kekuatan berawat dari Vaseline, kulit terus bertambah cerah. Baru Vaseline Instafair kulit lebih cerah seketika. Clear, Sampo resmi Timnas U19 berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi sepak bola nasional lewat gerakan Ayo Indonesia Bisa. Lebih dari 40 juta dukungan telah berhasil disatukan. Selain itu, Clear juga memberangkatkan 10 pendukung terpilih untuk mendukung langsung Timnas U19 di Myanmar. Garuda Jaya telah memberikan yang terbaik. Perjuangan sepak bola Indonesia tak hanya sampai di sini. Gerakan Ayo Indonesia Bisa akan terus ada sebagai bentuk komitmen terhadap sepak bola Indonesia. Ayo Indonesia Bisa. Ayo lepaskan bebanmu. Ayo. Jangan biarkan noda mengganggu penampilanmu. Rexona Invisible Dry terbukti lebih baik dari deodoran biasa, melindungi pakaian putih dari noda kuning, pakaian hitam dari noda putih. Rexona Invisible Dry, setia setiap saat. Alhamdulillahirrabbilalamin Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman kolbu Segar segar segar segar segar Di kolbu Ya Bu ya kita akan lanjutkan kembali Bu ya. dan tadi saya memang eh, sempat bahwasannya saya pernah berbicara dengan orang. Ketika dibilang bahwasannya ah hidupnya yang penting baik, baik sama orang, baik sama lingkungan dan baik sama sesama. Tapi akhirnya dia sampai ah yang namanya sholat mah nggak terlalu penting, hidup yang penting baik. Nah, itu yang seperti apa tuh yang eh, dikatakan baik itu, ya? Itu adalah kebaikan namanya akhlak dan akhlak itu disepakati oleh akal. Kalau ada tetangga ngasih, kita ngasih lagi. Nah, namanya itu bisa masuk bab basa-basi sosial. Akan tapi orang yang beriman punya motivasi tinggi. Di saat berbuat baik bukan karena ingin dibalas kebaikan. Akan tapi ingin dibalas oleh Allah. Lah ini yang harus dihadirkan. Di negeri kafir pun ada. Kalau ada tangga datang dikasih. Yang tidak kenal Allah pun biasa memberi kebaikan. Akan tapi tujuannya bukan karena Allah. Akan tapi dibalik itu semua mungkin minta disanjung, mungkin minta dibalas. Tapi kebaikan yang dihadirkan oleh Nabi SAW adalah kita berbuat baik untuk manusia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kita berbuat baik apakah dibalas atau tidak dibalas kita berbuat baik. Ada lagi nanti lanjutan sedikit bahwa ada orang yang baik kepada manusia ini tadi, tapi tidak baik kepada Allah. Lihat, alhamdulillah kebaikannya ada maknanya. Orang berbuat baik akan tapi rugi. Dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dan kalau ada orang berbuat baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah, diduga, dikhawatirkan dia adalah bukan orang yang baik secara sesungguhnya. Mohon maaf. Pernah lihat kalau menjelang lebaran ada orang bagi-bagi hadiah? Hmm? Toko, orang punya toko bagi-bagi? Baik banget. Baik? Atau karena pengen nanti setelah lebaran biar belanja balik? Ayo. Mana? Hah? Promo eh <laughs> gitu. berarti. Nah, itu. Tapi uh, orang berbuat yang sesungguhnya tidak mengharap itu. akan memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Mm -mm. Maka jika ada orang berbuat baik tapi kok dengan Allah tidak baik, maka ketulusannya yang perlu dibenahi. Misalnya ada orang nyumbang 100 juta untuk sebuah pembangunan oh, masjid, maturusah, nyantuni anak yatim dan sebagainya. Pahalanya besar 50 juta. Salat subuh dua rakaat. Ada pahalanya atau tidak? ada. Ya kan? Sementara nyumbang masjid adalah sunnah, sholat subuh hukumnya wa? wajib. Dia paham pahala atau tidak? Hmm. Kalau orang kenal pahala dari Allah, pasti akan senang sholat su? subuh. subuh. Maka ini nih, kepincangan di situ. Maka kalau pincang berarti tidak benar. Ibadahnya tidak benar. Baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah, bohong. Baik kepada Allah, sama suami gak baik, bohong. Hmm. Biarpun ngaji setiap hari. Nah, hmm, hmm. Baik. Kemudian harus tahu ini. Mukaddimah dari ini semuanya ilmu yang kita dapat bukan untuk orang lain. Kami khawatir untuk saya sendiri, pulang berubah. Yang menyaksikan berubah semuanya. Jadi yang sudah rajin sholat ngaji, ayo ditambah. Rajin hmm. baik, berbuat baik kepada sesama, tetangga, dan seterusnya. Yang sudah baik kepada tetangga dan seterusnya, sempurnakan. Baik kepada Allah. Kita mencari pahala dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keseimbangan. Dan itu hakikat takwa. Takwa itu ringkas, baik kepada Allah, baik manusia. Orang baik kepada manusia, enggak baik kepada Allah, bohong. Baik kepada Allah dan baik kepada manusia, habis pahala. Makanya nanti kita akan gabungkan fikih lahir, fikih batin. Ada orang sholat, sholat, sholat, sholat, kok banyak ibadah-ibadah. Tapi dia lupa menggunjing. Kalau sudah menggunjing itu tidak baik sama manu. manusia. Pahalanya habis dan tidak sadar dia. Dan menggunjing itu kadang di majelis taklim. Hmm. Nah, hmm. Dan kalau diisyaratkan Nabi tadi, orang perempuan yang ahli sholat, ahli ibadah, ibadah. ternyata memang ujiannya orang yang ahli ibadah itu biasanya kalau ngomong nyelekit. Orang yang sudah punya kebaikan biasanya ngerendahin orang. Hm, ngaji, ngaji, ngaji. Oh, sudah tua nak mengaji. Uh, gimana? Jadi ngomongnya sering nyelekit, tidak sadar. Yang ngomong suka ngomong nyelekit, angkat tangan mau didoain nih. <laughs> ada di sini, Bu. Coba yang, yang merasa kalau emang uh, ada, tolong jangan anju, jangan unjuk tangan, Bu ya. Karena malu, Bu. <laughs> Iya, ya Bu ya, subhanallah luar biasa. Jadi intinya adalah keseimbangan. Ketika melakukan kebaikan kepada manusia pun harus melakukan kebaikan kepada Allah. Tapi ketika melakukan kepada Allah kita sudah baik, terus kepada manusia kita sudah lakukan. Tapi kalau memang ujung-ujungnya karena ada niat yang berbeda, itu pun akhirnya tidak dianggap baik. Tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita iya. maksud. Maksudnya Bekenal Allah, berbuat baik dengan manusia karena Allah. Dan berbuat baik kepada Allah. Misalnya sholat, dipenuhi semuanya. Itu kebaikan yang sesungguhnya. Jadi kalau sudah kenal Allah, di saat berbuat baik dengan manusia karena Allah. Kita berbuat baik kepada tetangga karena perintah Rasulullah. Bukan kita berbuat baik kepada tetangga, biar tetangga jaga rumah kita di saat pergi. Bukan begitu. Ada kadang kita baik sama tetangga, kasih makan. Kenapa? Nanti kalau pergi biar rumah kita dilihat. Itu nggak benar sudah. Niatnya bukan karena Allah. Subhanallah, kalau amal karena Allah tuh enak. Jadi kita berbuat karena Allah, tetangga kita berbuat karena Allah. Sehingga di saat kita berbuat baik tidak dibalas dengan kebaikan, kita tidak akan capek karena kita mengharap balasan dari Allah. Maka keseimbangan ini penting. Dan memang mungkin dan banyak dan ada di antara kita banyak baik kepada Allah. Nah, tinggal yang sudah baik kepada Allah, yuk kita sempurnakan baik dengan manusia. Ada di antara kita, memang kita tem manusia tempat salah, gak sempurna. Ada yang baik kepada manusia, tapi belum baik kepada Allah. Yuk mulai hari ini. sholatnya diperhatikan. Sholat dua rakaat itu susah tidak sih? Sholat hmm. subuh. Nah, makanya fikih ringan nanti. Sholat bayangin. Kalau kita bayangin sholat itu ibu. Apa kalau sholat, itu bawa apa sih? Gak ada yang dibawa kan? Di kepala kita tidak ada yang kita sunggi, hmm. tidak ada yang kita jinjing. Cuman apa? Dua menit. Gak bawa apa-apa. Tapi tidak bisa sholat. Ada-ada orang tidak bisa sholat. Kenapa dia bisa sholat? Padahal waktu kerja dua jam dia ngangkat barang kuat. Karena tidak dipilih oleh Allah. Dia mungkin bisa baik kepada manusia saja, tidak baik kepada Allah, dan bukanlah orang baik ya. yang sesungguhnya. Sesungguhnya baik. Alhamdulillah Buya. Dan pastinya kita berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang sudah bergabung bersama kami di sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kolbu. Seger, seger, seger, Alhamdulillah. Dari Bapak siapa namanya di mana ini Bapak? hamba Allah. Ya, Di daerah mana Pak? Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau nanya ini uh, hubungan dengan sholat Pak ya? Begini Mas Pak, saya baca hadis itu dari riwayat Anas, uh, tepatnya dari Sahih Bukhari ya. Itu ada hadis menerangkan bahwa Nabi dan sahabat Nabi itu dalam sholat tanpa menggunakan bismillah. Jadi langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah saya sholat tah kalau di belakang nah, umpamanya sholat subuh tanpa saya membaca fatihah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum gitu. Apakah saya sah eh, tanpa salat? Eh. Yang kedua, Pak Yai, minta tolong dalil dari Al-Quran atau hadis atau yang lain eh, untuk uh, yang orang habis orang meninggal itu ada hari, 40 hari, 100 hari dan hal. Tolong uh, untuk dijelaskan. Terima ya. kasih Pak Yai. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bapak. Ya, Pak eh, Bu ya. Pertanyaan pertama adalah beliau melihat atau membaca sebuah hadis baik, tentang bacaan bismillah ketika di awal. bismillahirrahmanirrahim. Uh, Jadi salam. ini pembahasan para ulama. Dan tidak ada perlunya kita mencela ulama. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang menganggap dirinya paling benar telah sombong dengan ulama. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Madhab Imam Syafi'i dengan hujahnya. Bisa dirinci hujah. Dan kita ada tulisan tentang ini semuanya. Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Sementara yang lain mengatakan tidak. Seperti Imam Malik dan lainnya. Menurut madhab Imam Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad bukan. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, Bismillah adalah termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Maka menurut madhab Imam Syafi'i dan masyarakat Indonesia rata-rata Syafi'i, yang tidak pakai Bismillah berarti tidak sempurna Fatihahnya. Berarti yang tidak sempurna Fatihahnya tidak sah. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kita hargai ini ulama yang ada di Indonesia, madhabnya rata-rata Syafi'i. Kemudian madhab lain, hanya antara disirkan dan mengatakan tidak. Tidak tidak bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Bagi yang mengatakan bismillah bukan dari bagian Fatihah, maka mereka tidak membaca bis bismillah. Akan tapi di Indonesia rata-rata masyarakat yang madhab Syafi'i, maka hendaknya membaca bis bismillah. Sekarang kalau kita menjadi bijak, coba. Kalau ada yang pakai bismillahirrahmanirrahim, antara yang baca bismillah dan tidak, coba dicermati sedikit. Kalau menurut madhab syafi'i, tidak pakai bismillah tidak sah fatihahnya. Baik. Kalau pakai bismillah, sah. Sekarang mana yang bijak coba? Di masyarakat syafi'i di Indonesia. Kalau ada orang sholat, nggak pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah, yaitu madhab syafi'i. Tapi kalau ada orang membaca fatihah pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak sah. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Maka lebih bijak adalah kalau kita pakai bismillah khususnya di masyarakat Indonesia. Sederhana atau tidak? Nah baik, ada masalah hujah, ada sendiri hujahnya bukan riwayat dari Anas saja, Imam Abu Hurairah dan masih banyak riwayat dari madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah membaca surat Al-Fatihah. Itu juga berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan harus Al-Fatihah. Tapi Fatihah itu wajib harus, kalau tidak Fatihah tidak sah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, Mataya minal Quran apa saja. Jadi Imam Abu Hanifah membedakan antara uh, apa, antar fardu dan wajib. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, fardu harus ditetapkan dengan dalil yang qot'i. Jadi membaca surat Al-Fatihah hanya wajib saja menurut Imam Abu Hanifah. Kalau tidak dibaca tetap sah. Tapi diganti dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Tapi jumhur ulama tetap membaca surat Al-Fatihah Fatihah. Kalau dirinci lagi, siapa yang wajib membaca Fatihah? Kalau kita ikut madhab Syafi'i, mm-hmm. yang wajib membaca Fatihah adalah semua dari kita wajib membaca Fatihah, baik kita jadi imam atau jadi makmum. Hanya satu keadaan saja, makmum tidak wajib membaca Fatihah. Satu keadaan saja. Yaitu di saat makmum sambung dengan imam, nggak cukup untuk baca fatihah. Misalnya, imam berdiri, kita baru Allahu Akbar, eh imamnya ru, ruku. Nggak usah baca fatih, Nah, tapi kalau kita punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka kita wajib baca Fatihah. Baik. Iya, subhanallah, Allah uh, menjadi jelas buat kita semuanya dan pastinya buat jamaah dan pemirsa jangan kemana-mana kita akan sambung kembali setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di siraman kolbu segar segar segar segar segar di kolbu Fair kulit jeruk dan geranium yang tidak disukai nyamuk. Sovel, lembut, tahan lama. Sovel, tahan lama dengan dua perlindungan. Bukan aku, bu. Ibu udah tahu dari teman-teman kamu cerita semua. Sebagai sanksi, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Baru, Rinso Moto dengan keharuman Moto Perfume Essence. Menghilangkan noda secara cepat. Ini hadir dengan parfum eksklusif. Baru, Rinso Moto Perfume Essence. Hari yang baru, tapi masalah rambut megar dan sulit diatur masih sama. Untungnya, hairstylistku menganjurkan perawatan profesional untuk rambut lembut mudah diatur hingga 48 jam. Tresemme Keratin Smooth. Dengan keratin membuat rambut ekstra lembut. Bahkan hairstylistku menyukainya. Sekarang aku dapat menaklukkan rambutku. Tresemme, rambut indah salon setiap hari. Tresemme. Baru, Rinso Moto dengan karuman Moto Perfume Essence. Menghilangkan noda secara cepat. Ini hadir dengan parfum eksklusif baru, Rinso Moto Perfume Essence. Hari yang baru, tapi masalah rambut megar dan sulit diatur masih sama. Untungnya, hairstylistku menganjurkan perawatan profesional untuk rambut lembut mudah diatur hingga 48 jam. Tresemme Keratin Smooth dengan keratin membuat rambut ekstra lembut. Bahkan hairstylistku menyukainya. Sekarang aku dapat menaklukkan rambutku. Tresemme, rambut indah salon setiap hari. Tresemme. Ini Malika, kedelai hitam berkualitas yang saya besarkan seperti anak sendiri untuk membuat kecap bango yang melezatkan masakan. Karena rasa tak pernah bohong. Bango benar-benar kecap. Clear, Sampo resmi Timnas U19 berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi sepak bola nasional lewat gerakan Ayo Indonesia Bisa. Lebih dari 40 juta dukungan telah berhasil disatukan. Selain itu, Clear juga memberangkatkan 10 pendukung terpilih untuk mendukung langsung Timnas U19 di Myanmar. Garuda Jaya telah memberikan yang terbaik. Perjuangan sepak bola Indonesia tak hanya sampai di sini. Gerakan Ayo Indonesia Bisa akan terus ada sebagai bentuk komitmen terhadap sepak bola Indonesia. Ayo Indonesia Bisa. Ayo lepaskan bebanmu. Ayo Bumbu yang dipilih dengan teliti oleh para ahli dipadu dalam takaran yang pas dalam setiap kemasan Royco bumbu komplit ayam goreng untuk ayam goreng yang lezat. Mmm, Royco penuh cita rasa. Alhamdulillahirabbil Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar segar segar segar di Kolbu. Ya, tadi sempat terputus dan untuk Bapak yang berada di Jawa Tengah, ini mengenai kebiasaan dan juga ini uh, pertanyaan buat kita semuanya ketika meninggal dunia ada tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari dan seribu hari itu bagaimana? Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di eh, Jawa Tengah. Kami himbau kepada siapapun untuk senantiasa berlapang dada di saat melihat perbedaan pendapat. Jangan biasakan untuk mencaci dan mengolok. Ada sebagian kaum muslimin kerjaannya hanya membid'ahkan orang, menyesatkan orang, mengatakan orang lain sesat dan seterusnya. Adapun berkenaan dengan ini, itu masuk dalam umum adillah. Umumnya dalil wa idza hadaral qismata qulul qurba wal yatam wal masakin farsukuh minhu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, Kemudian ada kerabat-kerabat yang datang, maka bagikan rezeki. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi, apakah rezekinya duit dibagi-bagi, atau buat makanan dan seterusnya, ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga masalah ini bukan masalah yang orang harus katakan bid'ah di saat membuat makanan. Nabi pernah mengatakan, kepada sahabat Nabi waktu Sayyidina Ja'far meninggal, istri beliau kan seorang fakir. Nabi berkata, Isna'uli Ali Ja'far at-ta'am. Wahai para tetangga, Ja'far itu melarat. Maka hendaknya tetangga itu membuat makanan. Dan ini bukan larangan bagi yang punya rumah untuk membuat makanan. Tapi syarat makan yang dibuat udah makanan miliknya, bukan makanan yang diwaris. Ingat, harta waris tidak boleh digunakan untuk selamatan. Karena harta waris itu miliknya yang punya ahli waris. Misalnya Anda sebagai seorang anak, Bapak meninggal dunia, maka kalau ingin mengadakan sedekah dari duitmu sendiri, bukan duit yang bakal diwa diwaris. Kalau duit yang bakal diwaris, itu harus kesepakatan semuanya. Jadi ada pun yang ditanyakan tentang tiga hari. Tiga hari itu kebiasaan. Akan tapi itu masuk pembahasan tentang apa hakikat tahlil yang sering dibahas oleh orang? Tahlil itu masuk pembahasan ulama dahulu namanya ihda ustawab, menghadiahkan pahala. Apakah benar menghadiahkan pahala? Apakah nyampe atau tidak? Ulama berbeda pendapat dari ulama berbeda pendapat tentang menghadiahkan pahala adalah nyampe dan tidak nyampe nya bukan boleh dan tidak bolehnya. Boleh. Akan tapi Padahal ulama mengatakan yasil ola yasil, nyampe atau tidak nyampe, akhirnya di masyarakat berubah bid'ah dan tidak bid'ah. Ini hmm. salah, nyampe tidak nyampe. nyampe. Sumber ulama mengatakan nyampe. Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, akan tapi dijelaskan oleh Imam Buiti murid-muridnya tidak nyampe jika tidak di, dihadiahkan misalnya. Artinya ini adalah masalah hilaf yang jelas. Akan tapi kebanyakan ulama biasa orang menghadiahkan pahala. Setelah baca surat Yasin semoga pahalanya nyampe kepada. Adapun hadisnya riwayat sahihah seorang perempuan nadarut ummi bil haj, seorang perempuan pernah berkata, "Ya Rasulullah, ibuku pernah nadar untuk haji." Kemudian mati belum pernah melaksanakan haji. Bagaimana? Aufi binadrik. Ente penuhi nadarnya dia dengan haji anda. Engkau berhaji untuk dia. Berarti dia melakukan ibadah untuk ibu ibundanya. Jadi kalau kita melakukan amal baik dan tidak ada hubungannya dengan Allah linsani illa masa'a, bukan tidak ada hubungannya dengan ayat itu, akan tapi kalau kita punya kebaikan, kemudian kita hadiahkan kepada orang lain diperkenankan dan ulama mengatakan itu adalah nyampe dan masalah nerima dan tidak nerima itu seperti doa yang lainnya. Kalau Allah berkenan nerima, nerima. Ya. Cuman bahasanya nyampe itu maksudnya boleh dan diperkenankan. Kemudian ya. masalah tiga, tujuh itu kebiasaan saja. Bukan urusan Hindu-Buddha. Sebab di satu negeri kita ada. Di satu negeri misalnya Haturumut dan seterusnya. Di sana adalah tidak pernah kenal Hindu-Buddha. Tapi ada tiga hari. Karena memang akal az, akal takziah. Takziah itu paling minimal tiga hari misalnya. Jadi satu, dua, tiga. Setelah selebihnya sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Jadi untuk jangan sampai membangkitkan duka itu kembali. Jadi itu masalah kebiasaan. Cuman permasalahan sebagian orang itu karena sudah terlanjur tidak senang, ya sudah dibahas mulai dari makanannya nggak boleh. Setelah dijelaskan dengan dalilnya, bukan makanannya, tapi tiga harinya. Baik, sekarang nggak usah pakai tiga hari, diganti sepuluh, dua puluh, mau datang nggak? Jadi permasalahannya adalah karena sudah menanamkan permusuhan. Padahal kalau kita mengadakan doa, mendoakan orang meninggal dunia, boleh di hari pertama, hari ke-10, hari ke-12, terserah kapan saja. Intinya akan mendoa Ya. Adapun mendoakan orang meninggal dunia sangat diharap. Adapun masalah haul, haul itu bukan mengingat orang mati, memperingati orang mati, tidak. Haul itu adalah bahwasanya kita mengingat seseorang itu karena perjuangannya, karena kebaikan. Kalau kita bicara tentang haul, ini kembali kepada masalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dengan tiga hal. Disebutkan dalam banyak riwayat. Yang pertama, jangan engkau berdoa kecuali dibawa dalam doa. Jadi kalau kita sudah punya bapak meninggal dunia, kita belum sempat berbakti waktu masa hidup beliau, maka ibu jangan berdoa kecuali di bawah. Ya, kalau lupa mendoakan tandanya lupa lupa lupa kebaikan. Jadi kita bawa dalam doa. Yang pertama, yang kedua, kalau kita punya rizki, punya kebaikan, sedekahkan dan infakkan, niatkan untuk orang tua. Orang tua. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang pernah dibaiki oleh orang tua kita. Tiga hal. Di dalam hal ini adalah Mengumpulkan sanak kerabat ya, anak keturunannya hmm. kumpul agar silatur rahmi. silaturahmi. Kenapa kok harus setahun sekali? Kalau setiap hari keberatan. <laughs> Oh ada yang di Sumatera tadi, ada di ini. Urusan setahun kadang-kadang orang membahas sesuatu yang seharusnya tidak usah dibahas. Ya sudah kalau tidak mau setahun sekali ya sudah setahun setengah sekali Mm-mm. atau tiga tahun sekali. Cuman sekarang karena ada kebencian dari sebagian orang, akhirnya orang jadi bermusuhan. Ini masalah sederhana. Baik, kalau tidak tiga hari, anggap tujuh hari dan enam belas hari, boleh. Baik, kami himbau kepada saudara-saudara kami yang kami cintai, hentikan untuk menghujat orang lain, hentikan untuk caci maki. Kita ingin hidup indah ya. Iya. Yang jelas itu adalah syakat syar'i, ada sedekah di dalamnya, ada doa di dalamnya, ada silaturahmi di dalamnya. Di dalam. Siapa yang berani mengatakan tiga hal ini adalah salah? Tidak ada. Baik. Luar biasa, alhamdulillah. Ibu sekarang saatnya eh, buat yang di rumah tadi, buat yang di Jawa Tengah terima kasih dan sekarang saatnya untuk jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Ya, ibu kayaknya melongo semua, subhanallah. Melihat kayaknya mau nerekam semua. <laughs> Memang eh, ilmu yang disampaikan begitu luas dan begitu banyak manfaat buat kita. Sekarang saatnya ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Eh, yang ingin saya tanyakan bahwa sesuai dengan kebaikan tadi orang memberikan sesuatu akan diberikan sesuatu. Nah dalam hal sholat ada yang beranggapan kita minta umpama ada kebutuhan sholat hajat kan tentunya. Ada yang beranggapan oh itu makanya sholatnya ada keinginannya. Menurut bu ya pendapat bu ya bagaimana hal seperti ini? Untuk tobat karena dosa kita banyak seperti itu dan lain sebagainya. Itu saja bu ya, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belum dijawab Ibu. Belum dijawab. Terima kasih. <laughs> Baik bu ya, seperti apa tuh? Ketika pelaksanaan salah saja berarti ada niat dan ada kemauan. Ya? Baik sederhana. Tingkat ikhlas itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau tingkat ya orang kelas tinggi, tapi bukan pangkat kita ini. Mereka beribadah karena Allah Allah. Tidak mengharap, bahkan tidak mengharap pahal, balasan nanti di surga. Yang penting saya menjalankan tugasku sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Nah tingkat kita, ya macam-macam. Sholat duha biar dapat duit. Ya. Dapat duitnya ya. dari Allah. Mintanya karena Allah, Allah, kepada Allah. Termasuk bagian ikhlas, biarpun kelas rendah nggak apa-apa. Ya kan? Yang nggak benar tuh sholat biar dilihat orang orang soleh, orang hmm. baik. Itu bukan. Tapi ibu melakukan sholat duha, ada kabar gembira dari Nabi. Kalau orang banyak sholat duha akan dibuka rizkinya. Sholat hajat dikabul. Dan memang begitu. Yang mengkabul adalah Allah. Allah. Ah, baik. Itu termasuk bagian daripada ikh, ikhlas. Gak apa-apa kelas kita begitu ya. Allah. Oke, okay, jadi gak apa-apa berharap hadiah dari Allah. Iya. Terima kasih buat Bunda. Uh, sekarang saatnya Ibu saya tadi sudah nunjuk-nunjuk saja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkenalkan Buya. Nama saya Hafidhatur Rafi'ah dari pengajian Akbar Talang Kelapa Banyu Asin. Ya, Jauh. Subhanallah. Ini Ibu Sumsel. Hafiz berarti ya? Sama Alhamdulillah dong. saya e, menaungi rumah tahfiz. Amin, amin. Ya Allah. Eh, begini Bu ya. Allah. Eh, kita, saya sendiri sudah mendengarkan tausiah dari Buya bahwa kita harus seimbang masalah kebaikan, baik kebaikan habluminallah dan juga habluminanas. Nah, di sini kaitannya dengan seorang istri. Ya. Alhamdulillah kita sebagai seorang istri sudah mengikuti berbagai macam pengajian, uh, zikir akbar dan sebagainya. Ya. Nah, kami Eh, ibu-ibu uh, ini ada yang saya mewakili ibu-ibu mau bertanya gimana kita sebagai seorang istri ya. menjadi ummahatus soleha istri yang soleha? Bagaimana kalau suami kita dalam keadaan tidak mau berpuasa dengan alasan nyari duit, kita sebagai seorang istri disuruh masakan pada bulan suci Ramadan. Bolehkah kita masakan hmm. suami kita yang tidak berpuasa atau kita diamkan biar lapar aja gitu Ustaz? <laughs> Oke. Okay. Ya, baik nah, Bunda, ada lagi kasih. kah? Ya, terima. Kayaknya cukup. Iya, subhanallah. Mohon untuk dijawab. Iya. Bagaimana tuh Bu ya? Baik, subhanallah. Jadi, uh, kalau ada seorang suami yang tidak melakukan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udur bukan sakit, maka haram bagi seorang istri untuk membantunya, membantu maksiat. Hmm. Akan tapi ada prosesnya. Tidak langsung ibu nggak mau memasakkan dia. Harus ada komunikasi dulu. Kalau sudah diingatkan dan diingatkan dan diingatkan tidak mau, maka tidak perlu lagi kita. Karena ah, karena itu membahayakan. Kalau orang sudah tidak takut kepada Allah, dia akan bisa melakukan apa saja. Karena orang tidak kenal Allah. Allah. Jadi maksiat. Kita membantunya juga maksiat karena membantu tidak berpu berpuasa. Baik. Kemudian yang perlu diringankan ibu barangkali tuntutan kita. Kenapa kok mencari duit sampai tidak berpuasa? Mungkin kita ngomong bang, sudahlah, nggak makan juga nggak apa-apa. Hmm. <laughs> Ibaratnya kita kita peringan pengeluaran, kita bantu tapi abang berpuasa dengan kelembutan, bukan serta merta langsung ngomongan ini langsung dipakai. Saya nggak mau masakin, oh bukan begitu. Nah, maksudnya harus ada uh, marhalah, ada hmm. caranya pelan dulu diingatkan, diingatkan, baru nanti kalau pada akhirnya harus ada keputusan yang jelas. Kenapa? Mempunyai seorang suami yang tidak sholat atau istri tidak sholat membuat banyak kehancuran di rumah, hilang berkah, anak tidak bisa baik. Mencari rizkinya pun rizki yang dicari dengan bermaksiat bukan rizki yang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik. Iya Subhanallah. Jadi kalau misalnya punya suami tukang ojek, terus nggak mau puasa nggak mau sholat, ketika puasa ya ibu bilang, ibu bapak saya akan bantu pekerjaan bapak jadi ibu ngojek, insya Allah. <laughs> Gitu. Enggak bukan itu tapi tadi jawaban uh, Buya sungguh luar biasa dan pastinya sesaat lagi kita akan lanjutkan tetaplah bersama kami di Siraman kalbu Segar segar segar segar di Kolbu. Baru Vaseline Instafair dengan Micro Reflectors membuat kulitmu jadi empat kali lebih cerah seketika. Dan dengan kekuatan merawat dari Vaseline, kulit terus bertambah cerah. Baru Vaseline Instafair kulit lebih cerah seketika. Clear, sampo resmi Timnas U19 berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi sepak bola nasional lewat gerakan Ayo Indonesia Bisa. Lebih dari 40 juta dukungan telah berhasil disatukan. Selain itu, Clear juga memberangkatkan 10 pendukung terpilih untuk mendukung langsung Timnas U19 di Myanmar. Garuda Jaya telah memberikan yang terbaik. Perjuangan sepak bola Indonesia tak hanya sampai di sini. Gerakan Ayo Indonesia Bisa akan terus ada sebagai bentuk komitmen terhadap sepak bola Indonesia. Ayo Indonesia Bisa. Ayo lepaskan bebanmu. Wow, pengen deh kayak kamu. Campuran unik lima buah berry yang mengandung serat pangan inulin, jaga fungsi saluran cernamu. Gaya hidup sehat dan minum buah Vitamix berry setiap hari. Clear, sampo resmi Timnas U19 berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi sepak bola nasional lewat gerakan Ayo Indonesia Bisa. Lebih dari 40 juta dukungan telah berhasil disatukan. Selain itu, Clear juga memberangkatkan 10 pendukung terpilih untuk mendukung langsung Timnas U19 di Myanmar. Garuda Jaya telah memberikan yang terbaik. Perjuangan sepak bola Indonesia tak hanya sampai di sini. Gerakan Ayo Indonesia Bisa akan terus ada sebagai bentuk komitmen terhadap sepak bola Indonesia. Ayo Indonesia Bisa. Ayo lepaskan bebanmu. Ayo Wajahmu merona. <laughs> Lagi jatuh cinta ya? Iya, dengan Citra. Citra menemukan rahasia anggrek pink Korea cantik, kaya vitamin dan pigmen pink bercahaya. Untuk wajah merona alami, lembut bersinar. Baru, Citra Korean Pink Orchid. Hari yang baru, tapi masalah rambut megar dan sulit diatur masih sama. Untungnya, hairstylistku menganjurkan perawatan profesional untuk rambut lembut mudah diatur hingga 48 jam. Tresemme Keratin Smooth. Dengan keratin membuat rambut ekstra lembut. Bahkan hairstylistku menyukainya. Sekarang aku dapat menaklukkan rambutku. Tresemme, rambut indah salon setiap hari. Tresemme. Angkat tanganmu, Shaggy. Hands up. Bau badan, bukan keringat tapi kuman pada kulit penyebab bau badan. Lifebuoy Lemon Fresh baru membantu melindungi dari kuman penyebab bau badan. Lifebuoy Lemon Fresh. Cinderella ditinggalkan untuk bersihkan semua bagian rumah. Tapi ia punya Sif Spray serbaguna baru. Angkat lemak di kompor, noda lengket di keramik, dan busa sabun di bak mandi. Berkat Sif, dia bisa ke pesta dansa. Sif Spray serbaguna baru, selalu berakhir indah di mana saja. Hari yang baru, tapi masalah rambut megar dan sulit diatur masih sama. Untungnya, hairstylistku menganjurkan perawatan profesional untuk rambut lembut mudah diatur hingga 48 jam. Tresemme Keratin Smooth dengan keratin membuat rambut ekstra lembut. Bahkan hairstylistku menyukainya. Sekarang aku dapat menaklukkan rambutku. Tresemme, rambut indah salon setiap hari. Tresemme. Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa, kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu Segan segan segan segan di Kalbu. Ya, Bu ya melanjutkan ibu ya. Tadi jamaah sudah bertanya, tapi saya juga pengen nanya nih Bu ya. Uh, kita itu memang kadang paham bahwasanya kita harus berbuat baik kepada Allah dan juga berbuat baik kepada manusia. Tapi ketika uh, kita dalam kehidupan itu suka dibenturkan dengan permasalahan dan juga dengan situasi. Kita berhadapan mungkin ketemu dengan tetangga yang gak baik, Mungkin ketika itu kita juga berhadapan dengan uh, bicara masalah teknologi juga teknologi sudah semakin uh, ba, apa nama semakin canggih dan teknologi itu kan sebagai mata pisau bisa jadi baik tergantung siapa yang pakai, bisa jadi buruk tergantung siapa yang gunakan. Nah, kadang teknologi itu juga kita bisa mengarah buasan kita jadi orang yang lalai, jadi orang yang uh, lupa dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita bisa hadapi itu semua? Baik, yang pertama untuk melanjutkan tadi ibu yang kami cintai, para pemirsa dimanapun berada, uh, tahu jadi kebaikan yang kita ketahui itu hendaknya jangan seperti dongeng yang hanya kita dengar saja. Akan tapi mari kita mengikuti apa yang dikatakan sabdakan Nabi ibda binafsik. Menganggap diri kita adalah yang paling butuh dengan kebaikan. Sebab orang bisa berdongeng tentang kebaikan, ya. Akan tapi tidak dirasakan oleh dirinya kalau saya butuh kepada kebaikan. Makanya tadi di Mokentimah kami sampaikan Mari ilmu ini untuk kita sebelum orang lain. Sebab kadang orang kalau dengar cerita begini ingat orang lain. Itu dia, itu dia, itu dia. Wah, oh ya, ini untuk aku. Saya yang berbicara, yang mende mendengar. Nah, kekuatan di dalam batin rindu yang rindu kebaikan ini ini adalah seperti filter nanti. Sehingga dia itu karena dia rindu kebaikan, maka secara otomatis cara bergaulnya pun dia akan memilih. Nanti ada pembahasan. Yang membantu kita untuk bisa berbuat baik adalah pergaulan, kawan. Pergaulan ini membantu sekali. Kalau ibu duduk dengan ibu-ibu yang baik, baik. Kalau ibu yang suka gunjing, ketularan go, Gunjing. gunjing. Dan kita harus tahu, kawan itu ada teman hidup itu bukan sekedar dari makhluk hidup, hmm. tapi dari benda mati. HP, televisi, laptop, apa itu semuanya juga teman hidup hmm. yang merusak. Yang diprogram oleh orang hidup yang rusak, ada yang baik. Maka kita pun harus seleksi. Kalau kita membangun kebaikan di rumah kita, harus kita bangun semuanya. Bukan hanya kita ajari ngaji, ngaji, ngaji, sampai di rumah ternyata ada program stasiun radio, televisi, dan sebagainya yang merusak. Ngajinya seminggu sekali, yang rusak setiap hari. Kira-kira gimana judulnya? Hmm. Nah, maka itu ada keseimbangan juga. Maka kita kalau selalu ingin membuat keseimbangan. Jadi jangan sampai kita itu tertipu, dipikir kebaikan hanya didapat di majelis ilmu. Akan tapi di rumah pun pendidikan harus selalu ada. Apa yang ditonton oleh anak-anak kita? Temani anak kita di saat untuk menonton acara televisi yang membangun jiwa mereka, yang membangun akhlak mereka. Bergaulnya pun harus kita perhatikan. Dengan siapa dia bergaul? Termasuk di saat kita memilihkan sekolahan itu pun ada sangkut pautnya dengan pergaulan. Karena kalau anak kita kita masukkan ke sebuah sekolahan, artinya kita biarkan mereka bergaul dengan temannya di sana. Jadi nanti insya Allah dalam fikih lahir batin itu akan kita bahas juga tentang pendidikan. Main fikih lahir batin itu pembenahan akhlak juga. Bagaimana mendidik anak yang benar, memilihkan sekolah, memilihkan kawan dan seterusnya. Itu ceritanya panjang insya Allah. Maka diikuti terus silsilah berikutnya. <laughs> Ini seperti itu. Jadi gak cukup ya. Orang hanya dapat ilmu-ilmu. Kemudian tidak coba diamalkan. Kemudian mencoba mengamati di kiri kanan kita. Ya, bahkan di dalam rumah seorang ustadz pun bisa anaknya rusak. Karena apa? Ngajinya sesaat-saat, televisinya full. Mm internetnya full. Berubah. Ya kan? Mm. Maka ini harus kita perhatikan teman dari ya. benda mati yang diprogram oleh orang hidup itu harus kita perhatikan. Ah. Ya, baik. Kadang-kadang latah kita karena punya duit langsung diberikan apa? Diberi ini, diberi ini tak tahu nanya rusak ya. dengan fasilitas-fasilitas ya. tersebut. Uh -uh. Baik. Uh, ya, sederhana tips uh, buat paling tidak adalah yang sudah disampaikan Us, uh, Buya sudah menyampaikan dan insya Allah pemirsa juga sudah mendengar langkah awal yang kita lakukan untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga apa nih dalam menuju kebaikan di mata Allah dan di mata manusia. Baik sederhana Ibu, ada satu langkah untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Ibadah, sebelum ibadah ada namanya tafakur. Ngerenung. Kita perlu untuk merenung sebanyak-banyaknya jadi kita perlu duduk mikir, iya ya, kok saya masih nyelekit ngomong sama suami, padahal sering ngaji. Kadang nggak sadar loh ya orang salah itu. Ada orang salah nggak sadar, ngomong sama saudara nggak sadar. Umroh bolak-balik, rebutan waris belum beres, nggak sadar dia. Dipikir setelah umroh langsung, karena mendengar yang umroh selamat masuk surga. Haji, dihapus dosanya oleh Allah. Warisannya belum beres. Jadi yuk kita merenung diri sendiri. Gimana kesalahanku kepada. Makanya nanti ada silsilah dengan ibu, kesalahanku dengan ibundaku seperti apa, dengan ayahandaku, dengan suami, dengan saudara, dengan tetangga, dengan karyawan, kenapa saya zalim kepada karyawan. Dia adalah hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mesti menghargai dia. Bahkan mungkin dia lebih dekat kepada Allah daripada aku. Beri waktu untuk sholat dia. Kenapa hanya aku ambil tenaganya untuk bekerja, tapi tidak aku beri kesempatan untuk dekat kepada Allah. Terus koreksi. Nah, ini namanya tafakkur sampai dikatakan oleh Qadiyat, tafakkur saati khairun min ibadati sanati. Merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah, seton setahun nggak pakai renungan. Ada orang ibadahnya latah, ikut, ikut, nggak dirasakan. Tapi kita perlu renungan, merenung dan merenung terus dan sisihkan waktu untuk ini. Makanya kalau ibadah itu dibagi tiga. Ibadah jelas, sholat, ngaji dan sebagainya. Yang kedua adalah merenung. Merenung dosa juga, ya Allah, aku begini. Yang ketiga adalah panjatan doa. Jadi kalau ibu bangun malam satu jam bagi 20, 20, 20. Yang pertama adalah sholat, baca Quran. Yang 20 menit ngerenung ibu. Ya Allah, aku kok begini, aku kok begini, aku kok begini. Terus, jangan renungin orang ya ngerasanin orang nanti, ngerenungin diri, aku kok begini, begini, begini, maka insaf itu. A'lama qamul iltisaf, tingkat ya. kebersihan hati yang paling tinggi kesadaran kalau dirinya berbuat salah. Baru setelah itu dia memanjatkan doa sesuai dengan renungannya. Ya Allah, mataku sering lihat yang haram, mulutku tajam dan hmm. seterusnya dan seterusnya. Maka ini adalah kesadaran. Iya. Nah, ini adalah kunci paling kuat bagaimana kita sampai kepada kemuliaan yang sung sesungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah luar biasa kajian pagi hari ini dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang selalu merenung dalam kehidupan kita agar lebih baik lagi. Bu ya, kita berdoa kita semoga apa yang kita sudah lakukan hari ini mendapat kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Seperti engkau mudahkan kami untuk bergabung di acara mulia ini. Muliakan kami dengan sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Di diri dan keluarga kami, anak-anak kami semua ya Allah. Jika ada di antara kami yang mempunyai anak jauh dari kebenaran, bawa mereka kepada kebenaran ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ya dan berikan kasih sayangmu kepada kami dan mereka semua ya Allah. Dan kami mohon yang hadir atau yang menyaksikan acara ini ya Allah. Kami kelak mohon kumpulkan kami kembali bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon mohon ya Allah, jauhkan kami dari melihat aibnya orang lain. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah kami dari melihat aibnya orang lain dan jauhkan orang lain dari melihat aib kami dan kami mohon bukalah aib kami di mata kami agar kami tahu kekurangan kami untuk merubah diri ya Allah dan fahamkan kepada kami hakikat kebenaran ya Allah, hakikat kemuliaan ya Allah dan bantu kami untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mengabdi, saling berkorban, saling berbuat baik. Dan kami mohon wujudkan keindahan di masyarakat kami. Di tetangga kami ya Allah. Di tetangga kami ya Allah. Jangan sampai ada gunjingan ya Allah. Jangan sampai ada dengki ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang yang berbuat salah kepada kami. Jika ada orang menyakiti kami. Jika ada orang yang berbuat dolim kepada kami. Kami mohon ya Allah ampuni mereka ya Allah. Jangan kau hukum mereka dengan kedoliman mereka kepada kami. Amin. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada Amin. sesama kami. Dan kami mohon ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Allah. Kami mohon ya Allah mudahkan segala urusan kami. Amin. Lapangkan Amin. rizki ya kami. Amin. Yang sakit sembuhkan. Amin. Yang punya ya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam kecinta, eh, dalam dalam sehat walafiat serta taat kepadamu. Dan kami mohon ya Allah di saat banyak orang bermusuhan, kadang atas Amin. dasar agama ya Allah. Kami mohon ya Allah pertemukan hati Amin. kami dalam cinta karenamu. Jadikan kami hamba-hamba yang saling Amin. mencintai karenamu ya Allah. Panjang umur sehat afiat, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, Amin. iman, Amin. iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu Amin.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 di mata Allah dan baik di mata manusia Terima kasih Sampai jumpa lagi besok pastinya bersama Silaman Kolbu dan mohon maaf kalau ada salah dan hilaf kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaman Kolbu segar segar segar segar di kolbu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salam